Arfah tu Ya Bukan nasihat Ustaz um, Mungkin ada keliruan Kami sebagai tolong ini Untuk menuntut ilmu Seperti mana yang Nasihat daripada ulama-ulama salaf Mengatakan ilmu uh, ehm, Tidak-tidak daripada mana Kami mengambil ilmu Kerana ilmu itu adalah agama hmm. Jadi Mungkin mungkin di Malaysia Kekurangan da'i salaf dan ada hmm. yang mengatakan dia salah tapi masuk ke dalam politik hmm. Dan ada kita boleh untuk mengambil ilmu daripada itu. Nah, begitulah salah menyatakan inna hada al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Diucapkan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, akidah dan keyakinan. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Hendaknya kalian melihat menimbang dari siapa kalian mengambil ilmu itu? Kalau Qalu fayanzuruna ila ahli sunnah fayakhuduna ilma anhum wa yanzuruna ila ahli ahwa fayatrukunahum sehingga salaf akhirnya dengan nasihat itu melihat kalau ahli sunnah maka segera dia mengambil ilmu darinya kalau ternyata itu adalah ahlul batil eh, ah, ahlul ahwa ahlul bid'ah maka mereka meninggalkannya demikian dahulu as-salafus saleh rahimahumullah anda beri contoh dengan Al-Karabisi. Ya, kemarin sudah saya sebutkan Al-Karabisi. Salah seorang yang pada waktu itu cukup memiliki ilmu dalam bidang bahasa Arab. Ilmu hadis. Nah, balawa, Nah, <laughs> banyak karyanya. Al-Karabisi. Namun ketika dia tidak berada di atas manhaj ahli sunnah dalam bidang asma wa sifat, nah, maka para ulama mengingatkan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad, la tujalisu al-karabisi wa la tujalisu man yujalisu. Jangan kalian bermajlis dengan al-karabisi walaupun banyak ilmunya. Nah, dan jangan pula kalian duduk bermajlis dengan orang yang pernah belajar duduk dengan al-karabisi. Kenapa? Dalam rangka menjaga uh, keselamatan akidah. Begitu juga di masa ini Dai dia mengatakan dirinya di atas sunnah tetapi dia ikut berpolitik. Maka jangan belajar kepada yang seperti itu. Nanti kita akan terseret kepada penyimpangan. Barakallahu fikum. Nah. Hayya, hayyakumullah. Naam, Tadi Jadi pesan supaya jangan kita duduk-duduk dengan ahlul batil. Nah. Dengan Mu'tazilah. Sebagainya uh, bagaimana pendapat Ustaz kalau tu dalam berforum untuk berdebat untuk menyatakan kebenaran ataupun untuk nah biasa buat forum menceramah sama-sama jadi ahli panel nah diskusi itu bagaimana Ustaz itu pun salah melarang yang seperti itu berdebat dengan ahlul batin ya dalam forum nah tidak dibenarkan coba suatu waktu penting kita belajar bagaimana nasihat-nasihat salah tentang itu nah barakallahu fikum Al-Imam Syafi'i melarang kita berdebat dengan ahlul batil. Nah, Al-Imam Malik juga demikian. Ketika datang seorang uh, Mu'tazilah kepada Imam Malik, kemudian dia menyatakan, "Ya Malik, uridu an unadhiraka." Aku ingin berdebat, berdiskusi denganmu wahai Malik. Imam Malik nih. Ya, tak seorang pun di zaman ini ilmunya setinggi Al-Imam Malik. Nah, kemudian Imam Malik menyatakan kepada orang itu, in ghalabtani kalau engkau ternyata berhasil mengalahkanku dalam perdebatan itu bagaimana qala taba'tani kalau gitu engkau mengikuti aku madhabku akidahku. kemudian Imam Malik menyatakan in ghalabaka rajulun akhar jika ada orang lagi mengalahkan kamu ya, tadi kamu menang kemudian ada orang lain mengalahkan kamu dalam diskusi bagaimana sikapnya ittaba'nahu kita berdua kita ikuti dia Kemudian Imam Malik menyatakan idhab ila syakin miflik fa innani ala thabatin min dini. Pergilah kamu. Keluar kamu dari sini. Temui orang-orang yang ragu seperti kalian ini. Temui mereka. Sesungguhnya aku yakin terhadap akidahku mengikuti jejak pendahuluku ini. Yakin aku. Pergi kamu. Alimam imam Malik rahimahullah. Nah, wah kalau gitu nggak berani Imam Malik ya silahkan katakan apa saja yang kamu mau. Itulah Imam dalam rangka menjaga dirinya. Al Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah datang seorang Mu'tazilah juga badannya. Qala uridu an aqra 'alaika ayatan. Qala idhhab wala nisfu ayat. Nah, aku ingin membacakan satu ayat di hadapanmu. Maksudnya Mu'tazilah ayat yang mengandung syubhat bagi dia. Ya. Kata Imam Yahya bin Ma'in, salah satu guru dari Imam Al-Bukhari, rahimahullah mengatakan jangan kamu bacakan jangankan satu ayat separuh ayat ya, setengah ayat saja nggak boleh pergi apalagi sekarang kita bermajlis duduk nah ya. kalau tadi sempat saya sebutkan ada yang belajar kepada Mu'tazilah ini semua keluar dari manhaj salah nah, maka dakwah tidak demikian nah sabar jalan terus belajar dari ahli sunnah Ya Ustaz. Nah, Mungkin antum boleh rincikan sebab anak pernah membaca itu Syarmani pernah berdiskusi kepada kafirin mana siapa itu? Anda baca di buku iya. Albani berdiskusi dengan di rumah seorang nah. yaitu para ini pentakfir hmm. mereka tuh beberapa jam di situ Syaiban menjelaskan hukumatul hujah kepada mereka nah. seperti itu kan maksudnya anda ingin mengungkap ini iya. bagaimana penjelasannya sebab nah. mereka tuh yang ingin apa mendapat Syarbani nah. Syarbani menerima apa mereka itu menjelaskan kepada mereka kesalahan mereka sehingga nah. akhirnya ada yang bertaubat dari pemahaman takfir nah. dari mereka nah. jadi ini bagaimana mungkin antum nah. bahkan sebelum Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berdiskusi, berdebat menghadapi ahlul bid'ah. Nah, dan e, berhasil menegakkan hujah di hadapan mereka. Begitu juga yang tadi disebutkan yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam beberapa rekaman kaset itu kita mendengar bagaimana Syekh Albani berdialog dengan seorang khawarij. Maka sangat penting untuk diketahui di situ ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, bahwa memang kita sudah berilmu yang cukup untuk menghadapi mereka. Kita tahu syubhat-syubhat mereka sebelum mereka datang. Nah, ini yang tidak kita miliki. Ini yang tidak kita miliki. Ketika Syekh Al-Albani, bahkan Syekhul Islam sebelumnya, seorang ahli bid'ah berdalil dengan ayat, Syekhul Islam tidak mau membantah keluar jauh-jauh terlalu luas. Dalil yang mereka jadikan sebagai hujah digunakan oleh Syekhul Islam sebagai dalil untuk merobohkan mereka. Siapa yang mampu seperti ini? Selesai melihat ayat ini dari sisi bahasa, dari sisi tafsirnya, akarnya, sudah lengkap. Nah, kalau kita kena syubhat sekali, goyah kita. Sehingga itu bedanya. Maka kita harus belajar dulu. Belajar secara lengkap, setidaknya jadi seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Baru kita mendebati tokoh-tokoh tafsir di sini. Ya, Barakallahu fikum. Kalau tidak bahaya nanti. Kalau tidak berbahaya. Nah Ramai juga apa Salafiyin yang berdebat di Facebook Ha Nah, hasil Facebook ini salah satu musibah di masa ini sebenarnya. Ya, banyak fitnah itu muncul di melalui Facebook. Nah, kalau anda punya saran, sudahlah dengarkan kaset-kaset ceramah ahli sunnah dalam bidang tauhid, fikih, akhlak, tafsir, ya, belajar kita bahasa Arab, belajar hadis, ya, mustalahul hadis, belajar usul tafsir, bukan tafsirnya, usul tafsir, pokok-pokok dasar kaidah tafsir. Kapan kita belajar yang seperti itu kalau kita sibuk dengan Facebook? Ya, siapa yang bicara di Facebook itu? Nah, orang nggak dikenal, macam-macam. Nah, fitnah ini, fitnah itu, berdebat sana, debat sini. Anda sarankan kepada seluruh ahli sunnah sekarang di Malaysia dan juga di Indonesia tinggalkan itu madarahnya jauh lebih besar dari manfaatnya kalau toh ada seandainya ada manfaatnya tetapi madarah negatifnya jauh lebih besar sementara Islam ketika menyikapi suatu permasalahan yang negatifnya lebih besar diharamkan atau larang di dalam Islam ini saran anak tinggalkan Facebook ya sekarang berapa banyak kitab yang belum kita pelajari? Benar kan? Tafsir Al-Quran berapa banyak yang belum kita pelajari? Waktu kita terbatas. Nah, sebentar kita punya umur sebentar. Nah, apalagi kalau kajiannya hanya sepekan sekali. Kapan kita mau bisa belajar misalkan Barakallahu fikum kita butuh tauhid sampai selesai dan paham. Nah, lebih dari 60 bab dalam kitab itu. Kapan kita akan belajar al-aqidah wasitiyah? Kapan kita akan belajar misalkan tafsir Syekh Sa'di? Kapan? Nah, kalau kita tidak menggunakan waktu sehingga sudah jangan dekat-dekat kepada Facebook. Ya, jauhi. Bahkan naudzubillah yakni fitnahnya itu luar biasa kalau mendengar nama lu menyebutkannya. Tinggalkan sudah. Sekarang ketika kita ingin mengetahui tentang sifatul jannah, sudah tahu kita tentang sifatul jannah secara lengkap? Bagaimana sifat-sifat jannah yang Allah sebutkan? Sampai Imam Al-Bukhari memberikan kitab khusus Kitabul Jannah wa Nah, ya. Sudah kita mendengar bagaimana Allah memberitakan kepada kita tentang jannah? Belum kita belajar. Nah, barakallahu fikum. Bahkan dalam urusan rumah tangga kita, banyak kita belum mengerti. Terjadi uh, perceraian dengan istrinya misalnya. Dia tidak tahu tentang hukum-hukum talak. tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika talak. Sehingga akhirnya terjadi kegoliman demi kegoliman. Padahal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tahu. Kapan kita belajar? Maka dari itu, anak katakan sibukkan ikhwan di Malaysia dengan belajar. Kalau ada yang bicara kita sudah anda ingin tahu akidah, anda ingin tahu tauhid, anda ingin tahu sunnah. anda ingin tahu bagaimana salaf, bagaimana ulama hadis dahulu. Nah, barakallahu itu. Nah, jadi simpulannya saran anda adalah tinggalkan Facebook. tinggalkan Facebook. Bisa kan ya? <laughs> <laughs>